السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد Mari kita lanjutkan tafsir kita surah Al-Maidah Hari ini berawal dari ayat ke-51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء فيصبحوا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نائمين ويقول الذين آمنوا أهان فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة Yahudi, Ahlul Kitab, Madinah untuk mempermainkan hukum Allah Azza wa Jal yang Allah turunkan lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang Ahlul Kitab memiliki kebencian dan kedengkian yang sangat besar terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, umat Islam secara khusus, dan orang Arab secara khusus, umat Islam di seluruh dunia secara umum. Maka Allah Azza wa pada ayat ke-51 ini menyatakan ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman Allah secara khusus menunjukkan kalimat ini kepada kita orang-orang yang beriman di setiap zaman. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pendukung, sebagai penolong, sebagai pemimpin, sebagai teman setia kalian. Lewat ayat ini Allah Azza wa Jal menunjukkan kasih sayangnya kepada kita umat Islam. Dan siapa yang tidak mau disayangi tidak usah dengerin ayat ini. Tapi yang pengen disayang oleh Allah Azza wa Jal maka dengarkan, siapkan telinganya sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah melarang kita pada ayat ini untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Jangan berikan al-wala, jangan berikan dukungan loyalitas kepada orang-orang Yahudi maupun Nasrani dalam segala bidang. Mengapa demikian? Kenapa tidak boleh kita berwala Kenapa kita tidak boleh loyal kepada mereka? Ba'luhum awliya'u Karena sesungguhnya mereka saling loyal, saling mendukung dalam rangka mencelakakan umat Islam. Bagaimana Allah Azza wa Jalla juga telah berfirman di dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah sudah kita lewati tafsirnya, apa kata Allah sesungguhnya? Walan tarwa ankal yahudu walan tarwa hatta Tadari millatahum. Orang-orang Yahudi maupun Nasrani tidak akan pernah ya, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah legowo, tidak akan pernah merasa nyaman hatinya sebelum kalian mengikuti agama mereka. Ba'ruhum awliya ubah. Selanjutnya kata Allah Azza wa Jal, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Dan barang siapa di antara kalian orang yang memiliki iman, di antara kalian yang memiliki iman kemudian memberikan wala memberikan loyalitas, dukungan, mengangkat mereka sebagai pemimpin, berarti orang tersebut termasuk golongan mereka. Sepotong ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyikapi orang beriman dan orang yang tidak beriman muslim dan non-muslim. Dan ini dibahas oleh para ulama di dalam kitab akidah dengan tema bahasan al-wala wal bara. Al-wala artinya loyalitas, dukungan, cinta, ya. Al-bara artinya kebencian, memutus hubungan, tidak loyal, anti bukan anti yang lawannya anta ya anti mereka ini alwala wala wal bara apabila muslim mukmin sejati kita berikan alwala penuh apabila kafir murni maka dia berhak mendapatkan barok dari kita tapi bagaimana kalau kemudian kita berhadapan dengan orang sesama muslim tetapi dia ahli maksiat atau ahli bid'ah bahkan mendakwahkan secara terang-terangan kepada bid'ahnya. Maka sikap kita adalah kita tetap berwala dalam porsi ketaatannya kepada Allah, dalam porsi yang patut didukung. Dan kita tidak boleh memberikan dukungan dalam rangka mereka melakukan maksiat. Ini sikap yang adil dalam konsep ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Inna Allah la yahdil qawmal dhalimin." Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim yang dimaksud di dalam ayat ini? Yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, juga orang yang berwala kepada mereka. Maka berhati-hatilah dengan sikap kita like and dislike suka dan tidak sukanya kita atas dasar apa? Kalau kita menyukai seseorang atas dasar apa? Apakah kita sukanya kepada orang itu karena dia banyak punya, karena dia sering memberi, atau kita tidak sukanya kepada dia karena pelit, atau karena dia tidak suka ketemu dengan kita di sama majelis, tidak atas dasar ini. bagian orang tidak suka berteman dengan orang yang tidak pernah bermajlis bersamanya dengan satu ustaz. Kalau datang ustaz yang lain, maka dianggap e, para pemirsa dan pendengar ustaz yang lain berarti bukan kelompoknya. Ini pola pikir kekelompokan yang dibenci di dalam Islam. Tidak boleh kita memakai pola sikap tersebut. Bersikap kepada sesama muslim harus didasarkan atas kaidah bahwa mukmin dengan mukmin yang lain sesungguhnya adalah bersaudara. Kita tidak dukung dia dalam rangka melakukan maksiat dan bid'ah. Kita dukung dia dalam rangka taatan kepada Allah Azza wa Kalaupun kita tidak mendukungnya karena dia berbuat maksiat, itu bukan karena kita benci dan bermusuhan dengan sesama muslim. Tetapi kita tidak mendukungnya karena kita sayang kepada dia, karena kita ingin dia selamat, jangan sampai terjerumus ke dalam maksiat. Karena sebagian orang ketika mendapatkan dukungan dan banyak diberi aplaus dari orang-orang yang lain ketika melakukan maksiat, dia semakin semangat dengan maksiat. Tetapi ketika orang itu dijauhi, maka dia merasa minder. Akhirnya dia mundur dari maksiat tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, cinta, suka, like harus karena Allah benci, tidak suka, dislike, harus juga karena Allah. Jangan karena dunia. Selanjutnya kata Allah Azza wa Jal berbicara tentang orang munafik setelah ini. Ayat ke-52 kata Allah Azza wa Jal, "Fatara" maka selanjutnya kamu akan dapat alladzina fi qulubihim maradun Orang-orang yang hatinya berpenyakit. Penyebutan orang munafik dengan karakteristik penyakit hati itu sudah banyak disebutkan di dalam Al-Quran Jadi dalam surah Al-Baqarah pun ya sudah lewat. di qulubihim maradun hati mereka berpenyakit penyakit apa maksudnya apa maksudnya penyakit lever sirosis hati gitu nah karena hati yang dimaksud adalah kolbu yang memiliki fungsi untuk menyerap hidayah. <clears throat> Orang yang hatinya berpenyakit yang dimaksud adalah penyakit syak memiliki keraguan di dalam hatinya terhadap hakikat kebenaran Islam. Apabila orang itu melakukan bid'ah, sesungguhnya dia memiliki penyakit di dalam hatinya yaitu penyakit keraguan terhadap kebenaran ajaran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa ada orang memilih bid'ah dan selain cara Nabi di dalam beragama? Kenapa? Padahal pasti kalau cara Nabi itu adalah cara yang paling cara yang paling jitu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa kalau istilah orang cari madu, mestinya cari madu nomor satu dong. Kalau ada pilihan madu nomor satu, madu nomor dua, madu nomor tiga, dia mestinya pilih nomor nomor satu. Nah, kalau ada cara yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada pula cara yang berbeda dengan itu yang diajarkan oleh selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mestinya dia jauhi cara yang diajarkan selain Rasul. Cara yang diajarkan oleh Rasul namanya sunnah, cara yang menyelisihinya disebut bid'ah. Maka ketika orang melakukan bid'ah, padahal sudah diingatkan, ini menunjukkan bahwa hatinya berpenyakit. Penyakit apa? Penyakit keraguan. Keraguan tentang apa? keraguan tentang kebenaran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya cara dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Kata Allah Azza maka kamu akan dapati alladzina fi qulubihim maradun orang-orang yang hatinya berpenyakit yusari'una fihim mereka bersegera untuk mendukung orang-orang Yahudi dan Nasrani, Ahlul kita, Orang-orang Muslim yang memiliki kecenderungan mendukung orang muslim Apalagi dalam masalah kepemimpinan yang memimpin seluruh aspek kehidupan manusia di dalam suatu negara, maka eh, menunjukkan ada kecintaannya terhadap orang yang menjadi musuh Allah dan Rasul. Orang-orang munafik memiliki sikap. Kenapa mereka bersikap seperti itu? Yaqulun mereka mengatakan nasha antusibana tusibana dairah. Kami khawatir tertimpa musibah. Musibah apa? Kalau suatu saat orang-orang Yahudi dan Nasrani menggerakkan konco-konconya dari berbagai negeri orang kafir, tentu umat Islam yang ada di Madinah ini sangat minoritas dibandingkan dengan jumlah mereka. Dan ini terjadi ketika perang Ahzab, perang sekutu. Sekutu orang-orang kafir berkumpul dan itu digerakkan oleh orang-orang munafik dari Madinah baik munafik dari uh, eh, ahli kitab maupun munafik dari orang Arab. Mereka digerakkan dan datanglah mengepung Madinah. Dan ini terjadi pada tahun kelima Hijriah. Kemudian mereka membuat kemah-kemah di sekeliling Madinah, tetapi tidak bisa menembus masuk karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didukung oleh Salman Al Farisi radhiyallahu an membuat parit yang disebut khandaq dalam bahasa Arabnya, parit yang uh, dalamnya 9 meter dan lebarnya 60 meter. Bagaimana kuda-kuda mereka bisa lompat? Maka Madinah pada saat itu dikelilingi oleh parit yang dalam dan luas. Maka orang-orang munafik di sini ketika mendengar adanya dukungan berbagai negeri kafir untuk mengepung Madinah, mereka buru-buru untuk memberikan walaknya, dukungannya kepada ahlul kita, Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah. Maka kemudian kata Allah Azza wa mengadem-ademkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'asallahu niscaya Allah ia lil mendatangkan kemenangan au amrin min indi atau perintah dari sisinya fayusbihu ala ma asarru bi anfusihim nadini sehingga orang-orang munafik tersebut pada akhirnya menyesal atas rencana licik yang ada di dalam hati mereka. Dan benar terjadi akhirnya perang Ahzab tersebut. Perang tanpa perang. Tapi mereka lari tunggal langgang. Mereka disapu bersih oleh angin yang sangat kencang. Sekitar 18 hari, 18 malam mereka mendirikan kemah di sekeliling khandak tersebut. Dan pada akhirnya, pada suatu malam, datang angin yang sangat kencang menerbangkan kemah-kemah mereka. Dan ternyata tanpa disadari oleh mereka sebelumnya bahwa ada di antara mereka orang-orang kafir dan munafik itu syaitan dari bangsa jin yang menjelma dalam bentukan manusia yang ikut mendukung mereka. Maka ingat, suatu acara maksiat atau bid'ah kok bisa muncul pendukungnya sangat banyak. Kalau kita ngaji, kok kelihatannya orang dikit. Kenapa itu? Jangan dikira bahwa yang berkumpul di lapangan maksiat itu, di ruangan maksiat itu, jangan dikira semuanya manusia. Sangat mungkin bahwa di antara mereka adalah syaitan dari bangsa jin yang menjelma dalam bentukan manusia, memberikan dukungan agar orang-orang yang bermaksiat itu lebih bersemangat. Coba antum bandingkan. Majelis Ustadz mengajarkan tafsir, jumlah orangnya paling 200-an orang. Tapi kalau antum tengok orang lagi joget-joget pakai panggung di tengah lapangan yang datang itu sampai rela-rela kejeblos ke dalam lubang itu bisa ribuan orang dan mereka bisa jadi masuknya pakai bayar kartis sekarang antum ngaji ke sini pakai bayar kartis dulu apa ya nggak bayar kartis ngaji aja sedikit orang. Gimana kalau seandainya disuruh ngaji dan bayar akses sebelum ngaji bayar dulu lima ribu, gitu? Mungkin tinggal seperempatnya yang hadir. Wah, ini mah pengajian komersil, gitu, ya. Tapi kalau orang-orang yang bermaksiat memang didukung. Seperti ini juga di dalam perang Ahzab. Pada akhirnya ketika Allah Azza wa Jal turunkan pasukan malaikat menyapu bersih area mereka Lari tunggang langgang. Di antaranya yang lari adalah syaitan dari bangsa jin. Apa kata jin tersebut? Mengatakan kepada pendukungnya dari ahli kita, orang kafir, orang musyrik, dan orang-orang munafik di situ. Ketika mereka mengherankan, ketika mereka mempertanyakan, eh, kenapa itu kok lari? Bukankah itu bersama kamu? Apa kata syaitan itu? Inni ara ma la tarawna inni Allah rabbal alamin. Aku ini bisa melihat apa yang kalian tidak bisa lihat. Aku sesungguhnya takut juga kepada Allah Rabbal Alamin. Syaitan menemani mereka mendukung dalam kemaksiatan, dalam memerangi kaum muslimin. Tapi begitu melihat pasukan malaikat turun, menyapu bersih mereka, lari tunggang langgang syaitan ini. Dia katakan apa? Ini Allah malah tarawna. Aku bisa melihat apa yang kalian tidak bisa lihat, yaitu para malaikat. Ini Allah rabbal alamin. Maka daripada hangus dia di situ, dia orang itu maka ingatlah ya kau sekalian, jangan pesimis dengan jumlah yang sedikit. Kalau ngaji orangnya dikit, gitu, jangan minder. Justru karena sedikit bila perlu kita berikan semangat dengan kita banjiri jumlah kita. Dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira bahwa orang-orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini, apalagi yang dibahas juga adalah ayat-ayat Allah Azza wa tafsir Al-Quran Karim, maka para malaikat itu diutus oleh Allah Azza wa mereka yang biasanya patroli mencari mencari di mana saja ada majelis seperti ini, maka mereka turun mereka mengelilingi kita dan kemudian bersama kita. Makanya kenapa? Kalau di majelis ilmu itu, walaupun kita lagi punya utang di luar sana, itu rasanya di sini ada macam-macam ya Walaupun nanti panas lagi begitu mulus itu ya. Nah, nanti pulang dari sini ke mall pada makan sambil sambil mikirin utang lagi, panas lagi. Gitu. Apalagi masuknya ke pasar begitu banyak juga syaitan di situ. Panas lagi hatinya. Maka jangan sekali-kali meninggalkan majelis ilmu. Bermajelis dengan orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang yang saleh, yang memiliki niat yang uh, tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah. Kemudian kata Allah Azza wa pada ayat ke-53, "Wa yaqulul ladzina aman." Dan orang-orang yang beriman mengatakan dengan nada keheranan, "Ahaula illadzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum la ma'akum." Orang-orang beriman maksudnya sebagian orang-orang beriman jadi cengok gitu, apa cengok. Jadi ter, uh, Eh, apa eh, kaget gitu terperangah. Loh, bukannya orang-orang itu yang eh, suka bersumpah demi Allah, ya? Kalau udah bersumpah itu kayaknya kenceng banget demi Allah, bahwasanya mereka itu bersama kali bersama orang-orang beriman. Ini senada dengan eh, ayat-ayat uh, Allah Azza wa tentang orang munafik yang ada di surah Al-Baqarah. Ya, Di lisannya mereka mengatakan beriman, tapi di hatinya mereka memendam kekafiran. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, "Habitat a'maluhum fa'asbahu khasin. Amal mereka, pahala ibadah mereka rontok, hangus. Lalu mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Kalimat ini ya kalian memberi makna bahwasanya kemunafikan nifak akbar, kemunafikan besar, yang berarti kemunafikan dari hatinya, di mana orang itu sesungguhnya tidak suka kepada Islam, tidak suka sebenarnya dari hatinya kepada sunnah. Terpaksa saja carmu untuk bisa berkumpul dengan sesama orang beriman, untuk sesama orang ahli sunnah. Terpaksa saja, sebenarnya hatinya tidak lega gitu. Maka orang seperti itu dengan aksi-aksinya mendukung orang kafir akan rontok akal. Dan ini yang diisyaratkan oleh para ulama di dalam kitab mereka Nawakibul Iman. Saya lihat di sini dibahas juga malam apa itu kitab Nawakibul Iman. Kitabnya Imam Al Baihaqi. Kitabnya berjudul Nawakibul Iman. Pembatal pembatal ke Ada itu ya? Saya lihat ini Nah, ini nawaqidul iman. Di antara nawaqidul iman, di antara hal yang membatalkan status keislaman seseorang adalah apabila dia memberikan dukungan kepada orang kafir dalam rangka menghancurkan umat Islam. Dan ini sangat nampak dari perilaku orang-orang yang masuk ke dalam kelompok J, jaringan Islam liberal. Dan sudah sangat masyhur di kalangan orang yang suka baca internet atau suka baca buku menemukan fatwa-fatwa mereka atau apalagi berada di lingkungan kampus-kampus yang dibina oleh mereka. Nauzubillah. Pernyataan-pernyataannya saya baru saja tadi sambil menyetir mendengarkan eh, istri saya membacakan dari internet bahwa mereka Memang pernyataan-pernyataannya kalau seandainya diukur dengan ukuran Islam ini sangat jauh dari Islam dan itu lebih berbahaya daripada orang non muslimnya itu sendiri. Dan yang mengatakan itu oh, orang yang mengklaim dirinya sebagai orang Islam. Saya tidak ingin memperpanjang lebarkan masalah ini karena akhirnya nanti antum malah penasaran eh, apa ingin mempelajari hal-hal itu akhirnya ngabisin waktu yang gak karuan. Walhasil ikhwas kalian, kalimat ini habibat a'maluhum. Amalnya orang munafik, nifak akbar itu hangus. Kalaupun punya sediaan, punya uh, tabungan pahala yang besar sekalipun, dengan kemunafikan besar ini rontok maka itu yang dimaksud oleh Allah Azza di dalam ayat lain, innal munafiqina fid-darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya adalah di dasar rak neraka. Alhamdulillah. Semoga Allah Azza wa selamatkan kita semua dan keluarga besar kita, anjir kita, dari keterperosokan ke dalam lubang kemunafikan kemunafikan besar dan bentengi eh, mahasiswa kita anak-anak kita dari belajar di kampus-kampus yang eh, diajarkan yang diajar oleh e, para dosen yang eh, notabene termasuk ke dalam jaringan seperti itu. Saya kira cukup dulu dengan tiga ayat pada malam hari ini. Semoga Allah sekalian berikan kita hidayah tauhid dan kemudahan untuk terus menuntut ilmu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Masih adakah waktunya? Masih cukup. Silakan yang ingin bertanya. Pertanyaan pertama, apakah kita yang membangun modal bersama dalam satu pekerjaan dengan orang Nasrani adalah hal yang dilarang seperti yang dimaksud dalam ayat 51 tersebut. Hubungan dagang dengan siapapun, hukum asalnya adalah boleh. Ya. Dan dilihat porsi usaha tersebut memiliki makna dalam penguasaan terhadap orang Islam dan pelecehan terhadap orang Islam atau mengecilkan orang Islam atau tidak. Kalau porsi usaha tersebut umum sifatnya bisa memberi manfaat misalnya dalam produksi uh, timbul jendela misalnya, uh, kemudian juga dalam membuat uh, produk-produk yang mendukung ibadah kaum muslim Karena ada juga orang-orang non muslim usahanya itu membuat alat-alat di dalam ibadah kita. Tidak masalah bekerja sama dalam hal ini. Yang patut diwaspadai adalah hati kita. Ketika kita sudah dekat, memiliki hubungan Eh, bisnis dengan orang non muslim dan kita lihat mereka memiliki kejujuran dan sebagainya, kemudian loyalitas kita semakin besar kepada mereka sampai akhirnya mengalahkan permasalahan-permasalahan tidak. Ini yang harus diwaspadai. Kalau kita masih bisa mendapatkan rekanan bisnis yang bukan non muslim, maka wajib kita mengambil rekanan bisnis dari orang Islam walaupun hukum asalnya berbisnis dengan orang Muslim adalah mubah. Wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi Mencakup apa saja tentang larangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin? Apakah dalam setiap kepemimpinan atau dalam batas pemimpin kabupaten, provinsi, dan negara dan semisalnya? Kepemimpinan yang akan memberikan dia keleluasaan mengatur uh, urusan besar. Seperti yang dimaksud ini, urusan kabupaten, provinsi, dan negara. Adapun uh, pimpinan dalam sebuah RT atau dalam sebuah perusahaan uh, itu tidak termasuk negara. Sikap apa yang harus dilakukan kaum muslimin apabila secara sistematis atau terlanjur memiliki pemimpin yang atau Nasrani semisal sebagai bulan Maka kita harus memiliki kesiapan untuk bersabar. Jadi dada kita harus lebih siap untuk bersabar. Dengan orang Islam aja belum tentu disayang, apalagi oleh orang Muslim. Maka dari itu harus siap-siap untuk ditindas. Cadangan kesabaran di dalam dada kita harus lebih besar. Karena ketika setelah terjadi seperti itu dan terjadi kezaliman terhadap diri kita, ketika kita melakukan kudeta, itu efeknya jauh lebih besar daripada seandainya kita bersabar. Ya maka sangat berhati-hati di dalam masalah mengangkat umrah. Cukup dulu kiranya. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.